Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarza wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dan Ustaz kita yaitu Ustaz Abu Humairah sudah hadir di studio dan mengenai materi kajian yang akan Ustaz sampaikan di pagi hari ini Ustaz akan sebuah mengang mengangkat sebuah pembahasan apa nih Ustaz? Insyaallah kita akan mengangkat sebuah pembahasan yang Eh, saya anggap penting yaitu membongkar makar paham-paham Syiah. Memberikan waktu dan tempat ini kepada Ustaz kita untuk kembali memberikan tausiah kepada kita semuanya dan kali ini beliau akan memberikan pembahasan yaitu mengenai membongkar makar dari Syiah dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz.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 Para pendengar hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengupas sebuah pemahaman yang amat sangat menyimpang dan berbahaya dalam Islam ini yaitu tentang beberapa pemikiran-pemikiran orang-orang Syiah atau Rafidah. Kenapa saya angkat pembahasan masalah ini? Karena pemahaman ini itu senantiasa ada sejak kemunculannya sampai hari ini bahkan sampai umul Oleh karena pembahasan ini atau pemahaman mereka orang-orang Rafidah atau orang-orang Syiah yang sebagiannya telah dikafirkan para ulama, sebagiannya lagi telah disesatkan para ulama. Bahkan kalau kita mengacu kepada paham-paham mereka yang ditulis oleh ulama-ulama mereka, hampir pemahaman-pemahaman mereka jauh dan menyimpang daripada Islam maka ini perlu saya jelaskan. Bagaimanapun pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam Islam itu sangat berbahaya bagi Islam itu sendiri. Karena Islam memiliki musuh dari luar dan dari dalam. Islam memiliki musuh dari luar, dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrikun. Dan Islam memiliki musuh dari dalam, itu orang-orang munafik. Ada yang sifatnya memerangi Islam dari dalam, namun itu semua sebenarnya ajaran luar. Seperti kalau kita bisa melihat bagaimana ajarannya orang-orang Jahmiyah yang telah dikafirkan kelompoknya oleh para ulama. Sampai disebutkan 500 lebih para ulama kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala telah mengkafirkan kelompok yang namanya Jahmiyah karena memahami beberapa pemahaman-pemahaman yang sangat jauh daripada Islam sehingga mereka dikeluarkan dari Islam seperti mengingkari adanya nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini terlahir dari seorang yang bernama Jaham ibnu Sofwan. Dia berguru kepada Ja'ad ibnu Dirham sampai kemudian silsilahnya kepada Talut dan sampai kepada Labid bin Asam seorang Yahudi. Di belakang mereka orang-orang Yahudi. Begitu juga pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang pembahasan orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Hakikatnya mereka muncul dari kalangan orang-orang Yahud. Karena ini muncul dari orang yang bernama Ibnu Sabah, seorang Yahudi. Baik, untuk sekedar mengenal pemahaman mereka kita akan sebutkan beberapa poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Poin yang pertama tentang sebab penamaan mereka di mana disebutkan oleh Al-Imam Syahristani di dalam kitab Al-Milal wan Nihal di mana dia mengatakan bahwa Syiah humul ladzina yusayyi'una 'aliyan 'alal khusus jadi Syiah kenapa disebut Syiah atau kenapa dinamakan Syiah? Karena mereka terlalu mengagung-agungkan Ali radhiyallahu an alal khusus secara khusus. Atau dengan kata lain mereka mengklaim bahwa mereka sangat dan amat cinta terhadap Ahlul Bait sehingga mereka berlebih-lebihan dalam kecintaannya kepada mereka disebutkan oleh para ulama bahwa sesatnya Syiah itu ada tiga marhalah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Al-Minhaj, dia mengatakan kanat asy-Syiah al-mutaqaddim kulluhum muttafiqina ala tafdili Abi Bakr wa Umar duna ghairihima ala Ali radhiyallahu anhum marhalah kesesatan mereka, sejarah Syiah dahulu, awal kemunculannya, mereka sepakat tentang mendahului Abu Bakar dan Umar atau mendahulukan Abu Bakar dan Umar di atas Ali radhiyallahu an. Namun mereka berselisih tentang masalah afdal mana antara Ali dan Utsman. Mereka menganggap bahwa Ali lebih utama daripada Utsman, namun mereka tidak mengingkari tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Kemudian marhalah yang kedua disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala qala anha al-mufaddil alladhina yufaddilunahu ala Abi Bakr wa Umar min ghairi takfirin wala dhammi ahadin min as-sahabati kata beliau maka marhalah yang kedua mulailah ketika Syiah yang pertama masih mengakui adanya atau keberadaan Abu Bakar dan Umar, maka marhalah yang kedua mereka kemudian mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Namun mereka belum mengkafirkan para sahabat dan belum mencela satu pun dari kalangan sahabat. Cuman kata-kata mendahulukan Ali daripada Abu Bakar Umar itu sudah mulai muncul dari lisan-lisan mereka. Kemudian marhalah yang ketiga. Sebutkan para ulama. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan barulah mereka disebut asyabah. Alladzina yasubbuna Aba Bakrin wa Umar wa yukaffiruhuma. Kemudian marhalah yang ketiga mulailah mereka mencela Abu Bakar dan Umar. Bahkan mengkafirkan keduanya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itulah kesesatan. Diawali dari kecil sampai besar. Itulah perbuatan dosa, mulai dari kecil sampai besar. Awalnya mereka mengakui adanya Abu Bakar dan Umar, cuman mereka mendahulukan Ali daripada Utsman. Kemudian meningkat kesesatannya. Mereka mengatakan bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar, Umar, bahkan Utsman. Kemudian meningkat. Yang ketiga, akhirnya mereka mengkafirkan tiga-tiganya. Na'udzubillah. Al-Khulafa'ur Rashidin adalah manusia-manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an. Dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempercayai seluruh perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyatakan awal man adhara al-Islam sab'atun bahwa manusia-manusia yang pertama kali menampakkan keislamannya, memperjuangkan keislamannya ada tujuh orang. Bahkan Ali tidak disebut dalam hadis ini. Yang disebut adalah Abu Bakrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrin. Wa Ammar. Wal Mikdad. Wa Suhaib. Hadis ini tidak menyebutkan Ali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Islam dimunculkan oleh tujuh orang. Salah satunya adalah Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar. Demikian tinggi nilai keutamaan Abu Bakar. Mereka kafirkan Abu Bakar. Begitu juga Umar yang dinyatakan bahwa suara terompahnya menakutkan syaitan. Bahkan Rasulullah SAW sering bermusyawarah dengan Umar. Banyak Al-Quran yang turun karena perkara Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa kemudian mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Sementara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wasabikun al al min al muhajirin wal ansar wal-ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum waradu'an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم dan orang-orang yang awal-awal dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, di antara pasukan muhajirin di situ Abu Bakar, di situ Umar, dan juga orang-orang Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka sorga. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kesuksesan yang luar biasa. Allah sediakan bagi mereka sorga. Bahkan Rasulullah SAW secara khusus mengatakan, Dakhaltul jannah, fa'idha ana biqasrim minaz zahab. Aku masuk ke dalam sorga. Tiba-tiba aku ditampakkan sebuah istana dari emas. Ketika ditanyakan untuk siapa ini, kemudian dikatakan li rajulin min Quraisy. Untuk salah seorang dari pemuda Quraisy. Kemudian Rasul menyangka bahwa dirinya, tapi ternyata dinyatakan bahwa yang dimaksud pemuda dari Quraisy adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kemudian Umar dikafirkan? Mereka telah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini la tasubbu ashabi, jangan kau celah sahabatku. Karena seandainya salah seorang di antara kalian menafkahkan sebesar gunung Uhud berupa emas, sesungguhnya kalian tidak sanggup mencapai satu mud pun kebaikan mereka, bahkan separohnya. Kalau anda tahu, hai para pendengar, hadis ini, hadis ini ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah Khalid ibn Walid yang Islamnya belakangan daripada Abdurrahman bin Auf. Ketika itu dia mencela Abdurrahman bin Auf maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini la tasubu ashabi. Jangan kau celah sahabatku. Padahal siapa yang mencela adalah Khalid seorang sahabat. Mencela sahabatnya yang lain yang lebih dahulu masuk Islam. Yaitu Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian lantaran inilah Rasulullah mengatakan la tasubu ashabi, jangan kau celah sahabatku. Bagaimana kemudian yang mencela ini adalah bukan para sahabat, atau orang-orang yang mengaku muslim dari karangan Rafidah dan Syiah dengan mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Nauzubillah. Kita berlindung dari perkataan mereka. Rasulullah mengatakan khairan nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku para sahabat, termasuk di dalamnya Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian setelah mereka tabi'in dan setelah mereka tabi'ut tabi'in. Dan ijma' para ulama mengatakan bahwa seluruh para sahabat udul. Semuanya adil, tidak ada sahabat yang fasik. Apalagi kafir. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk lebih mempertajam pembahasan kita tentang pemahaman mereka. Kita akan sebutkan beberapa poin tentang kesesatan mereka. Di mana disebutkan di antara kesesatan mereka atau pemahaman-pemahaman yang harus kita hati-hati. Mereka menyebutkan berkata Al Imam Al-Kulaini. Al Imam Al-Kulaini salah satu imam dari kalangan Syiah. Dia memiliki kitab yang bernama Al-Kafi. Di mana salah satu perkataannya dia mengatakan innahu lam yajma al-Qur'an kulluhu illa al-a'immah alaihi musallam. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan kita mushab yang ada di tangan kita, yang 30 juz, mushab Usmani yang sering kita baca, itu sesungguhnya menurut keyakinan mereka belum terkumpul. Itu tidak sempurna. Bahkan mereka memiliki keyakinan boleh ditahrif, dihapus, dan ditetapkan sesuka mereka. Karena Al-Quran yang terkumpul menurut mereka adalah Al-Quran yang dikumpulkan oleh aimah mereka oleh para imam-imam mereka. Bahkan disebutkan oleh para ulama bagaimana perkataan dia di mana diriwayatkan katanya Al-Kulaini membawakan riwayat daripada Jabir Al-Ju'fi yang dikatakan oleh para ulama sanadnya gelap. Bahkan riwayat ini bersumber dari orang-orang yang dusta. Dia mengatakan annahu sami'a Aba Ja'far yaqul madda'a ahadun minan nasi innahu jama'al qur'ana kullahu kama unzila illa kadzdzab wa ma jama'ahu wa hafizahu kama anzalahu Allah taala illa Ali ibni Abi Talib wal a'immah mimman ba'dahum coba perhatikan apa kata mereka siapa saja yang mengaku bahwa Al-Quran telah terkumpul sesuruh seluruhnya. Ketahuilah orang itu dusta. Subhanallah. Mereka mengatakan apa? Siapa yang menyangka bahwa Al-Quran ini telah terkumpul, maka orang itu dusta. Karena sesungguhnya mereka katakan, Al-Quran tidak akan terkumpul dijaga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan melainkan di atas tangan Ali bin Abi Thalib dan imam-imam mereka. Kesesatan macam mana lagi? Mereka mengingkari ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Aku telah sempurnakan agama ini. Maknanya adalah Al-Quran sudah disempurnakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak akan meninggal dan tidak akan diwafatkan Melainkan Allah telah menyempurnakannya. Al-Quran telah sempurna. Tapi mereka mengatakan, Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran yang kita baca itu bukan Al-Quran yang sebenarnya. Tapi Al-Quran yang sebenarnya adalah Al-Quran yang ditulis oleh Ali bin Abi Talib dengan sanad imam-imam mereka. Satu pertanyaan bagi kita untuk mereka. Kalau Al-Quran yang mereka nyatakan bahwa belum datang sampai hari ini, karena Al-Quran itu akan datang lewat tangan imam-imam mereka yang mereka janjikan, katanya Al-Mahdi yang membawa Al-Quran Al-Muntadar. Berarti selama ini, sejak para sahabat hidup sampai hari ini, manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditinggalkan dalam keadaan tidak memiliki kitab yang sah. Apakah itu mungkin? Ini mustahil. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan manusia di dalam kesesatan tanpa ada satupun kitab yang mengantarkan mereka kepada kebaikan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah lengkap. Bagaimana kemudian mentahrif? Boleh ditahrif. Al-Qur'an ini telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, kami pula yang menjaganya. Bagaimana kemudian Syiah berani mentahrif? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Aku yang menjaga Al-Qur'an." Ini pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Bahkan Allah mengatakan, "Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Bahkan malaikat Jibril di bulan Ramadan disebutkan, "Inna Jibril kana yu'ariduni kata Rasulullah bil Qur'an kulla sana." Sungguhnya Jibril senantiasa mengajarkan dan membentangkan Al-Quran setahun sekali, itu ketika bulan Ramadan. Ini menunjukkan Al-Quran terjaga. Bahkan dikatakan oleh para ulama, sanad hadis ini atau disebutkan oleh para ulama bahwa Jabir Al-Ju'fi yang meriwayatkan riwayat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, "Ma ra'aitu ahadan akdzab min Jabir Al-Ju'fi." Aku tidak melihat seorang yang paling dusta mulutnya. Melainkan Jabir al-Ju'fi. Kemudian dinyatakan juga oleh para ulama hadis seperti Ibnu Ma'in, karena Jabir kadzaban. Orang ini yang mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan-tangan kita ini tidak lengkap. Yang lengkap adalah Al-Qur'an yang ditulis Ali bin Abi Thalib lewat a'immatihim, lewat imam-imam mereka. Jabir yang meriwayatkan periwayatan ini dikatakan oleh Ibnu Ma'in kadzaba. Orang ini pendusta. Bahkan lima menasa yang mengatakan matrukul hadis, saya ditinggalkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita anggap mereka dari Islam atau bagian dari Islam? Kalau keyakinan mereka seperti ini. Kemudian juga keyakinan mereka dinyatakan para ulama Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala fil Minhaj. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al Minhaj, "Wa ta'ifatun ghalat fih, yani Aliyan, wadda'at fihi al-ilahiyyah." Wadda Ibn Saba takhsis Aliyin wa ahli al-bait bi'ulumi sirriyatin khassah. Subhanallah. Apa kata Syekhul Islam menjelaskan tentang kesatan Syiah? Dan ada satu kelompok dari orang-orang Syiah kata beliau yang terlampau hulu berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib hingga mereka sebagiannya menuhankan Ali bin Abi Thalib sebagaimana Ibnu Sabah seorang Yahud mengklaim tentang kehususan Ali bin Abi Thalib dan ahli bait bahwa mereka mengetahui perkara yang gaib secara khusus. Perhatikan kelakuan orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Talib, bahkan Ahlul Bait secara khusus mengetahui perkara-perkara gaib. Padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib melainkan siapa? Allah. Saya akan sebutkan dari rujukan-rujukan mereka. Bagaimana pemahaman-pemahaman yang mereka simpangkan dalam Islam sangat jauh daripada Islam seperti disebutkan oleh mereka an aliyan allama adam kaifa yatubu ila Allah mereka menulis dalam kitab-kitab mereka pernyataan bahwa Ali adalah orang yang pernah mengajarkan Adam bagaimana cara tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di sorga ketika Adam memakan buah khuldi. Nauzubillah, ini pemahaman apa? Hah? Kapan Ali ketemu dengan Adam? Kemudian mereka mengatakan bahwa yang mengajarkan tobatnya Adam. Ketika Adam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lantaran melanggar aturan-aturannya. Adalah Ali yang mengajarkan tobatnya. Ini tidak makul, tidak masuk di akal. Kapan Ali kemudian bertemu dengan Adam? Kemudian juga disebutkan inna di, inna dunya wal akhirah biyadi a'immatihim kaifa atau kaifa serifu bahwa dunia dan akhirat berada di tangan imam-imam mereka. Kapan saja mereka mau, mereka akan simpangkan atau mereka akan atur. sarifun. Bagaimana kemudian kalau umpamanya dunia dan akhirat ini mereka yang ngatur, maka posisi Allah di mana? Yang mengatakan bahwa di antara keyakinan Ahlussunnah adalah tauhidur rububiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tadbir. Kenapa kemudian kehususan Allah Subhanahu wa taala dirampas dan diberikan kepada a'immah mereka orang-orang Syiah? Kemudian mereka mengatakan juga anna Isa bin Maryam yatasarraf ayyakuna abdan min ibadi min ibadi Ali mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam ingin memuliakan dirinya sehingga dia bercita-cita ingin jadi budaknya Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Bagaimana kemudian dia mengatakan bahwa dia ingin yatasarraf? Bagaimana dia ingin menghormati dirinya, memuliakan dirinya untuk menjadi abdun, untuk menjadi hamba dari hamba-hamba sahaya untuk menjadi pembantunya Ali bin Abi Thalib. Ini keyakinan batil tidak ada dicatat dalam buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan yang lebih lucu lagi disebutkan dalam kitab Biharul Anwar karya mereka. Mereka mengatakan anna aliyan yarkabus sahab. Bahwa Ali itu bisa mengendarai awan. Eh, ini apa apa Ali bin Abi Thalib bisa mengendarai awan. Bagaimana dia naik ke awan? Ke langit. Ini hulu namanya melampau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melampau dalam agama kalian. Dan katakan kepada Allah yang benar. Bagaimana kemudian mereka mengatakan? Bahwa disebutkan, Anna immatahum ya'lamul ghaib. Bahwa imam-imam mereka tahu yang gaib tahu kejadian-kejadian yang akan datang, tahu kapan dirinya atau mereka mati. Bahkan kemudian di, di, ada satu pernyataan mereka bahwa aimmatahum anna aimmatahum yang ziru alihim wahyu an tariqil malak afdal min Jibril. Sebutkan dalam kitab Al-Kafi, ini kitab mereka orang-orang Syiah, bahwa imam-imam mereka diturunkan kepada mereka wahyu lewat jalan malaikat yang malaikat yang menurunkan wahyu kepada mereka itu lebih afdal daripada Jibril alaihi salatu wasalam yang mengantarkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada di antara malaikat yang lebih utama daripada Jibril yang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengklaim. Inilah mereka menganggap bahwa Al-Quran yang ada di sisi mereka, Al-Quran yang ditunggu-tunggu, yang akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Itu lebih baik daripada Al-Quran yang ada di tangan kita. Karena malaikat menurut mereka yang membawa Al-Quran itu lebih baik daripada malaikat Jibril yang telah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Ini tidak masuk di akal. Jauh daripada akal sehat. Bagaimana kalau umpamanya memiliki pemahaman seperti ini? kita nyatakan mereka muslim. Bahkan kemudian salah satu juga pemahaman mereka anna aliyan alladhi rafa'a Isa wa qablahu Idris. Bahwa Alilah yang mengangkat Isa ketika dikejar-kejar itu ke langit. Dan sebelumnya Ali pernah mengangkat Nabi Idris. Subhanallah. Bagaimana Ali bin Abi Talib bisa terbang? Hah? mengangkat siapa? Isa ketika dikejar-kejar musuh, ketika hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan hendak disalib. Maka Ali bin Abi Thalib yang mengangkat siapa? Isa ke langit. Bahkan sebelumnya dia telah mengangkat Idris alaihi salat alaihi salam. Ini penyimpangan yang luar biasa. Kemudian dinyatakan juga pemahaman mereka adalah anna aliyan alladhi yuhasib yawm al-qiyamah. Bal huwa alladhi yuqsimu bainat ta'ifataini ta'ifah ilal jannah wa ta'ifah ilal nar. Masya Allah. Mereka mengatakan apa? Sesungguhnya Ali yang akan menghisap manusia kelak di padang mahsyar. Dan Ali yang menentukan dua kelompok. Kelompok yang masuk sorga sekian. Dan kelompok yang masuk neraka sekian. Ini punya pemahaman yang sangat menyimpang mereka mengingkari tentang syafaatul udma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dinyatakan bahwa imam-imam mereka lah memiliki hak tentang tahlil wa tahrim min dunillah. Mereka mengatakan bahwa imam-imam mereka memiliki hak boleh mengharamkan dan menghalalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang berhak mengharamkan dan menghalalkan melainkan Allah Subhanahu wa taala am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan pemahaman-pemahaman Syiah rafidah. Bahkan ada yang saking cintanya kepada mereka ahli bait. Mereka mengatakan bahwa di, dinyatakan pernyataan mereka ya inna ziyarat ziyarata qabril Husain disebutkan termasuk gufranud dzunub wa itqa'u minan nahr Bahwa siapa yang menziarahi Husain atau kuburannya Husain itu mampu menggugurkan dosa-dosanya, bahkan mampu menjauhkan dirinya dari api neraka. Bahkan kemudian yang lebih lucu lagi adalah ta'dilu bainal haji wal umrah. Bahkan bisa menandingi pahalanya antara haji dan umrah. Bahkan disebutkan bukan hanya itu saja, salatina hajjan. Bahkan lebih afdal daripada 30 kali naik haji. Subhanallah. Ada yang lebih lucu lagi, inna innallaha yazuru qabral Husain yaumal jum'ah. Katanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berziarah kubur kepada kuburannya Husain. Allah berziarah. Gimana? Bahkan pernyataan mereka juga mengatakan manzar al Husain kamanzar Allah fauqa kursiyihi au fauqa arsyih. Barang siapa yang menziarah kuburannya Husain seolah-olah dia menziarahi Allah Subhanahu wa taala di atas kursinya dan di atas arsnya. Ini pemahaman apa lagi, ya ikhwah? Hah? Membuat hadis maudhu dan palsu. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengada-ngada sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam pada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkannya, maka silahkan tempat duduknya di neraka. Silahkan. Faliyatabawa makadahum minan nar. Bagaimana kemudian mereka mengatakan siapa yang menjadi Husain seolah-olah dia menjadi Allah di atas arsnya? Siapa yang menziarahi Allah Subhanahu wa taala menziarahi kuburannya Husain setiap hari Jumat. Bahwa nyatakan bahwa sebaik-baik kuburan adalah kuburannya Husain karena sungguhnya kuburannya Husain adalah syifa, obat untuk setiap penyakit. Siapa yang memakan salah satu tanah dari tanah-tanah kuburannya, maka akan disembuhkan penyakitnya. Nauzubillah. Kita berlindung daripada dusta peribayatan mereka. Hada buhtanun azim apalagi sampai mereka mengatakan bahwa imam-imam mereka mengetahui yang gaib seperti mereka tahu kapan mereka mati. Bahkan mereka mengetahui tentang kutubus samawat, kitab-kitab yang datang dari langit semuanya. Mereka tahu isinya Zabur, Taurat, dan Injil. Sebelum kelahiran mereka. Ini tidak lain dan bukan karena penyimpangan-penyimpangan mereka. Kalau kita gali, penyimpangan mereka sangat jauh sekali. Ahlus sunnah tidak membenci para sahabat, bahkan tidak membenci ahlul bait. Siapa bilang kita membenci ahlul bait? Setiap salat kita disuruh membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad itu menunjukkan kecintaan kita kepada mereka. Makanya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Lamiyah salah satu kitab pernyataan akidah halus sunnah. Apa kata beliau? Hubbus sahabati kullihim li madhabu wa mawaddatul qurba biha atawassar. Ini keyakinan ahlu sunnah kata Syekhul Islam Ibn yang diajarkan kepada kita. Cinta kepada sahabat adalah madhabku kata beliau. Dan memuliakan ahlul bait, kerabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan amal saleh itulah aku bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah tidak membenci ahli bait. Ahli sunnah mencintai mereka. Namun kecintaan kita kepada mereka ahlu sunnah tidak sampai mengangkat derajat mereka sampai menjadikan mereka sebagai Tuhan. Sebagian pemahaman-pemahaman Rafidah, orang Syiah yang sesat dan menyesatkan ini. Karena kita tahu bahwa ahli sunnah wal jamaah hanya menetapkan uluhiyah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang Rafidah telah merampas dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mereka mengklaim mengetahui yang gaib pada ini adalah khususan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala pun tampakkan kepada para rasul itu pun atas izinnya. Para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keyakinan mereka yang disebutkan para ulama Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala masih dalam kitabnya Al-Minhaj ketika menyebutkan kesatuan mereka mereka Ibn Syekhul Islam mengatakan innal a'immata ma'sumun kal anbiya wa annal a'immata akhudhu madhhabahum anil a'immah al-ma'sumin mereka mengatakan bahwa imam-imam mereka itu maksum seperti para nabi bahwasanya imam-imam mereka mengambil madhab mereka dari imam-imam yang maksum. Hmm. Mereka menganggap apa? Imam-imam mereka. Imam-imam yang kalau syiah isna asyariya, 12 imam. Yang mereka anggap imam mereka. Yang mereka tidak akan mengambil hadis melainkan lewat sanad dan jalur mereka. Mereka hanya percaya kepada rawi yang thiqah menurut mereka, yaitu yang lewat aimah mereka. Adapun selain daripada aimah mereka, imamnya mereka, maka itu bukan hadis menurut mereka. Mereka menganggap bahwa imam-imam ini adalah maksum, terjaga dari dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya. Perhatikan kesesatan ini. Mereka mensejajarkan imam-imam mereka seperti nabi. Bahkan disebutkan bahwa lebih daripada para nabi. Karena mereka menganggap mereka adalah aulia para wali. Dan mereka menganggap bahwa babul wilayah afdal min babin nubuwah. Bahwa bab tentang masalah perwalian atau wali-wali Allah menurut mereka itu lebih afdal daripada nubuwah. Karena para wali tahu yang batin sementara para nabi hanya tahu yang dohir saja. Sampai sedemikian kesatan mereka. Al-Imam Malik rahimahullahu taala Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah Suatu ketika dia berada dalam masjid dan mengatakan kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap manusia diambil dan ditolak perkataannya kecuali perkataan orang yang ada di kuburan ini. Disyaratkan kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin menunjukkan Imam Malik bahwa tidak ada yang maksum di dunia ini melainkan Rasulullah Makanya dia mengatakan bahwa setiap perkataan manusia bisa diambil dan bisa dibuang. Kecuali orang yang maksum ini. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian mereka mengklaim? Hatta i'tiqad sunnah wal jamaah. Seluruh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lagi orang-orang yang dibawanya seperti tabi dan tabi tabi Apalagi seperti kita ahlu sunnah menetapkan bahwa para sahabat Nabi hatta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruhnya para sahabat Nabi tidak meyakini tentang kemaksuman mereka. Ahli sunnah hanya meyakini orang yang maksum itu hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Para nabi. Karena mereka senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak benar perkataan mereka apalagi mereka kemudian mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hanya menetapkan beberapa sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib, Salman, Al Mikdad dan lain sebagainya. Padahal ada sebuah riwayat dari Abi Musa al Asari, salah seorang perawi mereka yang mereka percaya tentang riwayatnya dan sebagian sia menerima riwayatnya. Di mana Abu Hasan al Ashari ini meriwayatkan sebuah hadis tentang keutamaan sahabat. Padahal Abu Hasan al-As'ari adalah seorang sahabat yang diambil hadisnya oleh orang-orang Syiah. Bahkan sebagiannya diagung, agungkan Apa riwayat mereka? Atau riwayat Abu Hasan al-Ash'ari radhiyallahu an dia meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nujumu amanatun lis-sama fa dhahabatin nujum atatis sama ma tu'ad." Wa ana amanatun li ashabi فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتت الأمة ما توعد Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya bintang ini penjaga bagi langit. Kalau tidak ada bintang, maka akan datang masalah kepada langit. Dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Bila aku telah pergi, maka akan bermasalah bagi sahabat-sahabatku. Dan sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, adalah penjaga umat ini. Apabila sahabat telah pergi, maka umat ini akan terjadi bermasalah atau terjadi masalah kepada mereka. Perhatikan riwayat ini. Rasulullah SAW menjamin bahwa keamanan dan kebaikan umat ini dipegang oleh para sahabat dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hasan yang mereka ambil riwayatnya. Apa yang mereka katakan dengan riwayat ini? Apakah menolak juga? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah menetapkan tentang keutamaan para sahabat. Perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perkataan para ulama tentang keutamaan para sahabat. Bahkan dinyatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala al-Imam Al-Sunnah wal Jamaah dia mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam termasuk pondasi ahli sunnah wal jamaah, selamatnya hati-hati mereka dan mulut-mulut mereka atau lisan-lisan mereka untuk tidak mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan mereka dalam Al-Qur'an, "Walladzina ja'u min ba'dihim rabbana lana wa li ikhwanina alladzina Mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita dari keimanan. Al-Imam Malik rahimahullahu taala Imam Darul Hijrah mengatakan man kana yubghidu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kana fi qalbihi alaihim ghil falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimin Al-Imam Malik mengatakan siapa yang membenci para sahabat satu aja dari kalangan sahabat atau ada dalam hati mereka kedengkian maka tidak ada hak mereka dalam faiknya kaum muslimin. Kemudian dia membacakan ayat walladzina ja'u ila akhiril ayat. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, "Faman lam yastaghfir lis-sahabati 'ala al-umum wa yatlub Allah alaihim faqad khalafa Allah bih." Siapa yang tidak memintakan ampun untuk para sahabat Nabi secara umum dan memintakan keridhaan Allah kepada mereka, maka telah menyelisihi perkara Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perkataan dari imam. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan empat perkara. Yang pertama atau Orang yang mencela sahabat dia telah mencela Allah karena Allah telah memilih para sahabat untuk menemani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mencela sahabat berarti dia mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah yang telah memberikan rekomendasi kepada mereka. Sebagiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terang-terangan bahwa mereka ada yang di sorga, seperti mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, dan lain sebagainya dan mencela para sahabat berarti telah mencela syariat Islam ini, syariat Islam yang datang kepada kita karena syariat tidak datang melainkan lewat tangan-tangan mereka para sahabat dan mereka telah merobek ijma para ulama yang mengatakan bahwa ijma seluruh para sahabat udul adil. Eh, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Bahkan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya As-Salimul Batar. As-Sarimul Battar, pedang yang terhunus. Satu kitab yang namanya saja sudah mantap. Pedang terhunus, As-Sarimul Battar. Di mana? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab ini mengatakan bahwa ada empat marhalah tentang hukum mencela para sahabat. Kata beliau, "Amma man za'ama annahum kafaru wartadu wa fasaku ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fahadha kafirun bila syak fi kufrihi." Adapun yang menyangka bahwa di antara para sahabat ada yang kufur, ada yang murtad, ada yang fasik setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada ragu-ragu lagi keyakinan orang ini kufur dan orangnya bisa mengeluarkan dari Islam, kafir. Kalau dia sampai mengatakan bahwa Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir dan lain sebagainya. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan yang kedua, wa amma man sabbahum sabban la yaqdah fi dinihim wal adalatihim mislu man wasafahum bil bukhl. Faqad al ulama. Adapun orang yang mencela para sahabat dengan tanpa mencela agama dan keadilan mereka, seperti mengatakan sahabat ini bukhl, pelit, penakut, juban, sedikit ilmu, sedikit zuhud dan lain sebagainya maka para ulama khilaf. Sebagian mereka ada yang mengkafirkan, sebagian mereka tidak. Bahkan tingkatannya hanya fasik. Bahkan imam wajib memberikan takzir hukuman kepada orang yang berpemahaman seperti ini. Kemudian yang ketiga kata Syekhul Islam. Waman sabbahum wa yuqtaran sabbihi da'wan anna aliyan ilah wa annahu kana huwa nabi wa inna jibril ghalat fir risalati fahada la syakka fi kufrihi. Kemudian siapa yang mencela mereka dan diiringi dengan pencelaannya adalah mengakui bahwa Ali radhiyallahu an adalah Tuhan dan bahwasanya risalah itu yang dibawa Jibril tersilap bukan kepada Rasul mestinya kepada Ali bin Abi Thalib maka ini pun keyakinan yang tidak syak lagi tentang kekufurannya kafir dan yang keempat katanya Syekhul Islam waman la'ana wa qabbaha mutlaqa fahadha mahallul khilaf siapa yang melaknat dan memburuk-burukan mereka secara mutlak, maka ini tempat yang uh, di dalamnya diperselisihkan panjang oleh para ulama yang bukan tempatnya kita bentangkan di sini. Eh, Imam Malik pernah mengatakan man sabbas sahabah innama arada sabba rasul. Sesungguhnya orang yang mencela para sahabat itu dia menghendaki untuk mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada satu perkataan mereka yang mengatakan bahwa Humairah atau istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka ejek bahwa Humairah itu tasgir daripada himar. Mereka katakan apa? Dalam bahasa Arab, himar itu keledai. Jadi tasgirnya itu Humairah, keledai kecil. Jadi Aisyah disebut keledai. Nauzubillah. Ijma para ulama man ta'an azwajar rasul faqad kafar mukhrij min dairatil Islam orang yang mencela istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ijma sepakat para ulama dia kufur dan keluar dari daerah Islam karena ini bertentangan dengan firman Allah innal ladzina yur innal eh, uh, al muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun alim sesungguhnya orang-orang yang mereka menuduh wanita-wanita yang muhsan, yang ghafil, yang mu'minat. Mereka dilaknat di dunia dan akhirat. Para ulama mengatakan ayat ini berkenaan dengan istri-istri Rasulullah Wasallam. Siapa yang mencela istri-istri Rasulullah, lu'ina fid dunya wal akhirah. Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Para ulama mengatakan bahwa wala yul'an fid dunya wal akhirah illal kafir Tidaklah orang itu dicela di dunia dan akhirat melainkan orang itu telah kafir. Dan tidaklah orang itu disiapkan azab yang pedih melainkan dia kafir. Bagaimana kemudian mereka mencela istri-istri Rasulullah Wasallam? Saya kira uh, waktu yang telah membatasi kita. Pembahasan sebenarnya sangat panjang sekali. Ada beberapa poin lagi. Namun kita cukupkan sampai di sini kita adakan tanya jawab saja. Wallahu ta'alam bisawab. Syukur serbar grafik. Seberang dimanapun Anda berada demikian sesi materi bersama Ustadz Abu Humero mengenai membongkar makar syiah. Silakan bagi seberang dimanapun Anda berada yang ingin bergabung pada sesi tanya jawab ini Anda bisa menghubungi kami di dua line telepon yaitu di 0778468106 dan juga di 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan di SMS online kami silakan mengetik kode KI kemudian spasi nama Anda, alamat Anda dan isi pertanyaan Anda. Kemudian dikirimkan ke 085668410106. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Iya terputus. Silakan kembali bergabung di 0778468106. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Mega nih di Kupang. Dengan dengan Bapak siapa? Ya, Kupang, Mega, Kupang. Iya, silakan Bapak. Nah ini Pak, ah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi oh, wabarakatuh Bagi saya tuh soal kian nggak payah-payah Memang asalnya dari jauh ya, ya jauh ya sudah bapak Jadi nggak ikut Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, kita akan kembali mempersilahkan kepada sahabat Ang dimanapun Anda berada yang ingin kembali bergabung di dua line telepon kami serta di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Abu Unaisa, yang Sari. Iya, mohon dikecilkan dulu suara radionya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Ustaz, apakah si A yang dimaksud yang ada di Irak dan Iran sama yang di Palestina. Iya. Hizbullah itu Ustaz. Nah, iya. iya. Dan saya jazakallahu khairan. Wa oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Iya. Kita tidak mengklaim tentang siyah yang ada di mana. Namun inilah gambaran keyakinan-keyakinan mereka. Memang Syiah ini berpecah banyak sekali. Sangat banyak percahannya. Sampai para ulama mengatakan pecahan Syiah ini lebih daripada 300 pecahan. Cuman yang masyhur yang ditulis dan dicatat oleh para ulama tentang dalam kitab-kitab mereka ketika membahas masalah firq, memang syiah yang terkenal yang ada pada kita seperti syiah isna Asyariah atau syiah Ismailiyah atau eh, syiah Zaidiyah yang ada di Yaman ya dan yang paling mendekati ahlu sunnah wal jamaah di antara mereka artinya yang di, tidak dikafirkan para ulama adalah Syiah Zaidiyah karena mereka masih mengakui tentang khilafahnya Ali, tentang khilafahnya Abu Bakar dan Umar, sehingga mereka memiliki pemahaman tentang takdimul Ali ala Utsman, mendahulukan Ali daripada Utsman Ibni Affan radhiyallahu anhu. Cuman mereka memiliki pemahaman tentang bolehnya khuruj kepada hukam yang zalim. Padahal akidah sunnah tidak memperbolehkan khuruj kepada hukum yang zalim. Illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau melihat hukum itu memiliki kekufuran yang sangat jelas kufurnya. Itu pun menimbang maslah dan madaratnya. Tetapi si yang gulat, yang memiliki pemahaman seperti ini, maka ini sudah dikafirkan para ulama. Dan keyakinan ini masih ada. Karena dicatat oleh kitab-kitab mereka. Seperti kitab Al-Kafi itu dijual bebas. Ya, dan keyakinan ini ada pada mereka. Yang saya bacakan adalah keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka. Saya ambil dari kitab-kitab mereka dan dari kaset-kaset mereka. Seperti keyakinan mereka tentang masalah Aisyah radhiyallahu an. Ya, mereka menganggap Aisyah ini adalah pezina. Ali mengetahui yang gaib. Bahkan ketika mereka mentafsirkan tentang penyembelian al-baqar maksud baqarah di sinilah Aisyah radhiyallahu anha ini tafsir la'ab tafsir main-main namanya bahkan yang lebih kemudian kita sayangkan adalah kuburannya Abu Lu'lu'ah al-Majus yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diagung-agungkan sampai sekarang kuburannya padahal Abu Lu'lu'ah adalah seorang Majusi penyembah api bahkan nyatakan siapa yang berziarah ataupun siapa yang Eh, berziarah ke negeri Karbala, satu tanah tentang terbunuhnya Husain di situ. Itu tanah itu kata mereka lebih baik daripada Mekah. Tanahnya Karbala itu lebih baik daripada Mekah. Ini dari mana? Mana dalilnya? Kita tidak menuduh Syiah ini, Syiah itu tidak. Tapi secara umum siapa yang berpemahaman seperti ini, maka dia telah sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi tidak benar. Wallahu a'lam. Ya, syukur Ustaz Barakulah Silakan kembali bagi sahabat Anda dimanapun Anda berada yang ingin berdialog interaktif bersama kami di dua line telepon kami serta di SMS online kami. Kita kembali terima di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Anda di mana Bapak? Abah yang dibaca sama Bapak. Silakan Bapak. Saya mau tanyakan Ustaz ini apakah Rusia ini ada di Indonesia dan bagaimana tanda-tandanya di dalam hmm. uh, melaksanakan sholat apakah sama dengan yang kita laksanakan? Iya. iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Syiah ini ada di negeri Indonesia sangat subur. Perkembangan di negeri kita ini sangat subur. Memang mereka tidak menyatakan diri mereka Syiah, namun pemahaman-pemahaman Syiah itu lengket bahkan sangat lengket di masyarakat kita. Salah satu pemahaman mereka ya tentu kalau hanya seseorang itu e, mengerjakan amalan Syiah ya tidak berarti dia kita katakan dia itu Syiah yang keluar dari Islam tidak. Artinya dia telah tersifati salah satu sifat penyimpangan daripada Syiah seperti di kalau kita melihat sejarah dahulu, Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah ini terkenal bahkan menjadi sebuah daulah yang sangat besar dan berkuasa di zamannya. Syiah Fatimiyah ini di antara pemahamannya adalah mereka suka mengadakan Eid, acara-acara ritual. Ya. Acara-acara pesta. Seperti mereka suka mengadakan uh, Maulid Hasan. Mereka mengadakan juga Maulid Hussein. Jadi mengadakan pesta upacara untuk memperingati kelahiran Hasan, kelahiran Hussein, kelahiran Ali bin Abi Thalib, kelahiran Fatimah. Ya. Kemudian ke, ke apa? Kelahiran pemimpin yang berkuasa. Dan id-id yang lainnya. Ya. Maka Barang siapa yang meniru mereka melaksanakan acara-acara seperti ini, id-id kelahiran-kelahiran ini, maka ini salah satu tanda dari tanda-tanda pemahaman-pemahaman orang Syiah. Para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Syiah ini sangat bahaya sekali. Sampai-sampai mereka mentafsirkan Masjid Dirar, masjidnya orang-orang munafik itu disyaratkan kepada Masjidil Haram. Yang oleh Al-Qur'an dinyatakan Masjid Dirar itu harus ditumbangkan harus ditumbangkan, harus diruntuhkan. Mereka mengatakan bahwa Masjid Didar ini di, diisyaratkan kepada masjid Haram. Dari mana penafsiran ini? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keyakinan-keyakinan mereka. Keyakinan mereka seperti syafati yang sering mengadakan haul kematian. Ya. Dan di masyarakat kita sangat kental. Ini adalah pemahaman-pemahaman mereka. Namun tidak bisa, hanya satu pemahaman yang lengket di masyarakat kita kemudian kita katakan kamu rafidah. Kamu rafidi. Kamu syiah. Karena nisbat rafidah, karena mereka yarfad an Zaid ibn Ali. Ketika kematian Husain, ya ketika kematian Husain, Ali ini diajak oleh orang-orang Irak untuk dibaiat. Kemudian orang-orang Irak ini datang kepada Zaid ibnu Ali radhiyallahu an untuk mengangkat dia dan mencari pembunuh Husain. Tetapi sebelum kemudian bergabung orang-orang Syiah Irak ini kepada Zaid bin Ali mengatakan, bagaimana pendapat anda tentang masalah Muawiyah, eh masalah Abu Bakar dan Umar? Kemudian Zaid mengatakan apa? Aku mencintai keduanya. Aku tidak memusuhi keduanya. Karena keduanya telah dicintai Allah dan Rasulnya. Apa kemudian orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang ada di di Irak mengatakan, Idan narfaduka. Kalau gitu kita tidak sepaham dengan Anda. Kemudian mereka keluar daripada Zaid bin Ali. Ketika itulah mereka disebut Rafidah. Yang kita kenal dengan Syiah. Karena mereka apa? Membenci Abu Bakar dan Umar. Itu penyimpangannya belum seberapa. Setelah kemudian berjalannya waktu, berjalannya waktu sampai kemudian kurun ke-8 sampai uh, di Mesir itu ada Malikul Mudhafar yang kemudian memerintah dan kuat waktu itu. Ya di Mesir, orang-orang Syiah paling banyak dulu di Mesir karena perkembangan Syiah itu paling banyak di Mesir, Syiah Fatimiyah. Nah, disitulah kemudian muncul berbagai-bagai macam pemahaman-pemahaman yang sangat menyimpang. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukur sadar kelafik. Semoga bermanfaat bagi Abu Aini yang berada di Batu Ampar tadi. Kita kembali menerima penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Fauzan di Batu Haji. Iya, silakan. Uh, siah yang paling rendah kesesatannya apa, Ustaz? Iya, Terus kemudian uh, yang berkembang di Indonesia ini mayoritasnya adalah siah jenis yang mana? Oh, iya. Jazakallah. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Nah, disebutkan para ulama bahwa yang paling rendah dan tidak dikafirkan para ulama itu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini seperti kita ya, belajar di Yaman itu paling banyak di sana. Karena Syiah Zaidiyah ini mereka masih mengakui tentang adanya kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Cuman mereka berselisih tentang afdoliyah antara Ali dan Utsman mestinya Ali dulu baru Utsman. Itu mereka katakan demikian. Tapi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, Utsman dulu baru Ali. Walaupun khilaf di antara ulama, pernah dinukilkan daripada Imam Malik tentang Imam Malik lebih mendahulukan Ali daripada Utsman, tapi bukan babul khilafah. Bukan bab tentang khilafah. Sebab ijma para ulama bahwa kalau berbicara masalah khilafah, maka Utsman lebih utama daripada Ali. Barang siapa yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman, dia bisa kufur. Ya, bukan mimbabil khilafah, bukan. Ya. Jadi khilafnya halus sunnah tentang masalah afdaliyah mana afdal antara Utsman dan Ali bukan babul khilafah. Sekali lagi bukan babul khilafah, tapi bab yang lain. Ya. Memang saya tidak bisa mengecek satu persatu keyakinan yang ada di negeri kita ini. Ya, karena kita sendiri kurang informasi masalah ini. Tapi secara umum ya, yang yang berkembang negeri kita ini memang mereka masih mengakui tentang adanya Abu Bakar dan Umar. Namun sebagian mereka, sebagian mereka ya yang saya pernah mendapatkan satu buku tentang mereka yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mereka mencela Abu Bakar dan Umar bahkan mereka kemudian mengkafirkan Muawiyah yang telah berani memerangi Ali bin Abi Thalib. Padahal kita katakan bahwa terjadinya peperangan Ali dengan Muawiyah itu ijtihad mereka. Seandainya memang di sini Muawiyah salah dari pihak yang salah, maka itu ijtihad dia, dia mendapatkan satu pahala. Tidak lantaran kemudian kita kafirkan lantaran dia merangi Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak memusuhi Ali. Dan Ali pun tidak mengkafirkan mereka. Ketika ditanya tentang Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan hum ikhwanuna bagaw Mereka adalah saudara-saudara kita kata Ali. Cuman mereka itu buat karena mereka telah keluar dari pemimpin yang sah. Sebenar, sebenarnya mereka tidak keluar daripada kepemimpinan Ali, cuman mereka ingin uh, meminta kepada Ali bin Abi Thalib keadilan tentang siapa pembunuh Utsman. Adili dulu pembunuh Utsman baru kemudian diangkat khilafah itu aja. Jadi tidak ada lain bukan itu masalah kematian Utsman. Bagaimana kemudian mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi, Talib eh, Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian e, karena memerangi Ali bin Abi Talib dan berani mengangkat senjata kepada mereka. Muawiyah adalah seorang sahabat. Imam Ahmad ditanya tentang Uh, Muawiyah bin Abi Sufyan afdal mana dengan Umar bin Abdul Aziz? Kata Imam Ahmad, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz itulah tidak lebih afdal daripada Muawiyah. Padahal zuhud dan alimnya Umar bin Abdul Aziz terkenal. Namun bagaimanapun, Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Maka Imam Ahmad mengatakan Muawiyah lebih afdal daripada beliau. Ya. Uh, jadi keyakinan-keyakinan negeri kita ada juga yang sampai mengkafirkan para sahabat. Namun kita tidak bisa kemudian mengklaim sipulan dan sipulan karena mengklaim sipulan dan sipulan ini butuh kepada hujah. Ya ini saya hanya menerangkan secara umum pemahaman Syiah yang ketika Anda semua para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mendapati pemahaman seperti ini, maka jauhi pemahaman seperti ini karena ini adalah pemahaman yang menyimpang daripada ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Syukur Sarbarakulahiq. Selanjutnya kita beralih ke SMS online yang berasal dari Akhi Ferdi yang berada di Sungai, eh, di sungai Panas. Pertanyaan Ustaz kenapa Syiah dan Sunni selalu berperang sampai masjid pun dihancurin padahal mereka sesama muslim Ustaz. Iya. Kita katakan Syiah tidak muslim. Kalau antum tadi mendengar bagaimana keyakinan mereka, Syiah dan Sunni selama ini tidak akan ketemu. Bagaimana akan ketemu? Banyak hal mereka berselisih, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ahkam dan masalah ibadah. Tidak akan ketemu. Pemahaman mereka terhadap hadis juga berbeda dengan pemahaman terhadap hadis di antara ahlu sunnah. Pemahaman kita terhadap Al-Quran berbeda dengan pemahaman Al-Quran di antara mereka. Kita meyakini Al-Quran telah sah dan sempurna. Telah sah dan sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini dengan diturunkannya Al-Quran. Yang ada pada tangan-tangan kita, yaitu Mustafa Usmani. Sementara mereka mengatakan bahwa Al-Quran belum lengkap. Bahkan yang paling lengkap adalah Musaf Fatimah yang ditulis Ali bin Abi Thalib yang akan muncul kelak di akhir zaman di tangan Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sampai hari ini. Kemunculannya juga nggak muncul-muncul. Ya, bahkan disebutkan para ulama bahwa itu hanya dongengan mereka saja. Selama tidak akan muncul. Jadi itu hanya bualan-bualan mereka saja. Tidak benar. Allahu a'lam. Ya, syukur barakallahu fiik. Silakan bagi sahabat yang dimanapun Anda berada yang kembali bergabung di dual line telepon kami serta di SMS online kami. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami di live streaming, Anda bisa bertanya langsung di folder yang telah kami sediakan. Untuk selanjutnya pertanyaan yang masuk dari Akhi Mufid yang berada di Bengkong. Ustaz, dari dulu saya ingin tahu tentang ajaran Syiah dan Sunni dan saya lihat di berita, eh, di maksudnya di berita kenapa mereka selalu bermusuhan benarkah Syiah punya Ka'bah sendiri Ustaz iya Bismillahirrahmanirrahim saya katakan bahwa orang Syiah selamanya tidak akan ridho dengan Ahlus Sunnah karena Ahlus Sunnah wal Jamaah memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salaf keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan para sahabat. Bahkan kita ikhtiram. Kita memuliakan mereka para sahabat. Sementara orang-orang syiah mengkafirkan para sahabat. Bagaimana kebenaran ketemu antara kita mengatakan sahabat mukmin sementara mereka mengatakan kafir? Bahkan mereka mengatakan negeri Karbala itu lebih baik daripada Mekah. Sementara kita katakan bahwa Mekah lebih baik daripada negeri Karbala. Seratus negeri Karbala bahkan seribu negeri Karbala, tetap Mekah lebih baik. Karena tidak ada nas di Rasulullah SAW yang mengatakan Karbala lebih baik daripada Mekah. Tidak ada satupun riwayat melainkan riwayat yang mereka buat. Bahkan nyatakan para ulama Syiah telah membuat Rafidah, telah membuat hadis-hadis maudhu palsu lebih daripada 300 ribu hadis. Mereka palsukan. Karena sanadnya mereka sandarkan kepada imam-imam mereka bukan kepada seperti keyakinan ahlu Sunnah wal Jamaah Sampai demikian. Sampai mereka mengatakan demikian. Auzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza buhtanun azim. Ini tipu daya mereka. Ya, sampai mereka mengatakan tadi berziarah kubur kepada kepada apa kepada kuburannya Husain. Dikatakan itu lebih baik daripada salasina hajjan, 30 kali. Ha? Jadi cukuplah kita Eh, ziarah kuburannya itu sudah mencakup 30 haji kali kita ke negeri Mekah. Sampai dinyatakan seperti itu. Kalau sudah dinyatakan seperti itu, kesatan yang mana lagi? Yang lebih sesat daripada mereka. Belum lagi keyakinan mereka terhadap akidah-akidah mereka. Hukum-hukum mereka seperti mereka mengingkari masul hufain dalam masalah fikih umpamanya. Mereka mengatakan bahwa mengasuh, membasuh hufain itu tidak ada sudah dihapus dengan ayat wudhu katanya. Sementara ahlu sunnah wal jamaah tidak. Karena masul hufain itu datangnya belakangan daripada ayat wudhu. Bagaimana kemudian yang datang belakangan akan dihapus dengan yang datang duluan? Hah? Dan banyak lagi. Banyak lagi perkara yang kita berselisih dengan mereka baik dalam masalah fikih apalagi masalah akidah. Wallahu a'lam. Ya, syukur saya barakallahu fikih. Seberang dimanapun Anda berada, tersisa 6 menit ke depan. Silakan bagi seberang dimanapun Anda berada yang kembali bergabung bersama kami di line telepon serta di SMS online kami. Kita terima untuk penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? saya daripada saya Muhammad Tahzib daripada Johor Bahru Ustaz. Ya, ya silakan. Uh, ingin bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bagaimana sikap ataupun uh, cara untuk kita menyikapi uh, ahli-ahli Syiah ini Ustaz dan bagaimana mungkin hukum uh, negara-negara seperti Malaysia, Indonesia yang mempunyai Uh, kedutaan di di Iran dan dan dan kita mempunyai kedutaan mereka di sini Ustaz. di Malaysia hmm. dan di Indonesia. Bagaimanakah sikap kita terhadap terhadap uh, syiah ini Ustaz? Iya. Itu saja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Sikap kita kepada mereka, kita menjauhi pemahaman mereka. Kita wajib menjauhi pemahaman mereka dan kita terangkan tentang bahaya mereka. Bahaya pemahaman Syiah maksudnya. Adapun persoalan muamalah, muamalah kita dengan mereka Mu'amal dengan orang kafir tidak dilarang dalam Islam. Silahkan saja mau bermuamal dengan siapa. Dengan orang musyrik pun sekalipun gak ada masalah dalam umur dunia. Dalam perkara-perkara dunia. Tapi kalau itu sudah perkara-perkara akhirat. Perkara-perkara menyimpang dan tidaknya. Yang dengannya seorang terbedakan antara mukmin dan kafir. Antara orang sesat dan orang yang alim. Orang yang jauh dari kesesatan. Maka itu harus dibedakan harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa ini yang hak, ini yang batil. Ketika mereka kemudian uh, berada di negeri mereka, ya kita tidak bisa mengikuti ajaran-ajaran mereka. Kita memiliki keyakinan sendiri, yaitu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, begitu juga mereka yang ada di kita. Itu tidak bisa mengikuti mereka dan mendengar dakwah mereka. Bahkan kita ajak mereka untuk masuk ke dalam sunnah. Agar mereka meninggalkan syiahnya. Ya, kalaupun tidak bisa, maka minimalnya kita tidak ikut mereka dan kita jelaskan kepada masyarakat bahwa pemahaman mereka sesat dan menyesatkan. Antum sebutkan ini kesesatannya ini ini ini ini dan ini sudah menyimpang dari Islam biar masyarakat tahu bahwa ini pemahaman yang benar dan ini pemahaman yang batil. Ya, jadi sikap kita kepada mereka kalau mimbabil muamalah dalam bab muamalah dalam urusan dunia kita tidak melarang. Tapi kalau sudah dalam urusan din, agama, akidah, ibadah, keimanan, ahkam dan lain sebagainya. Ya, maka kita tidak boleh mencampuri mereka. Dan mereka juga tidak boleh mencampuri kita, berdakwah kepada kita. Bahkan kita wajib mendakwai mereka untuk membenarkan akidah mereka. dan tentunya dengan dakwah bil ilmi, dengan basirah, dengan hikmah dan mauidhah hasan. Ya, tidak dengan frontal. Tidak dengan uh, kekerasan ya kita jelaskan kepada manusia bahwa ini salah ini tidak benar ya ini yang benar ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf ini yang bukan makanya men menjelaskan masalah firak tentang firqa-firqa yang menyimpang dari Islam ini ini membantu kita untuk supaya kita mengenal mana yang baik mana yang buruk karena ahlu sunnah wal jamaah dibikin nama ahlu sunnah wal jamaah sendiri oleh para ulama dahulu itu untuk membedakan siapa yang mengikuti sunnah, siapa yang tidak mengikuti sunnah. Maka dibuatlah nama ini, ahlu sunnah wal jamaah, untuk membedakan antara antara orang-orang qadariyah, antara orang-orang rafidah, bahwa khawarij bukan ahlu sunnah, rafidah bukan ahlu sunnah, qadariyah bukan ahlu sunnah. Ya, karena mereka jauh daripada sunnah. Jadi dibikinnya nama ini untuk membedakan. Maka kita bedakan antara siapa Rafidah dan siapa Ahlus Sunnah. Jelaskan kepada mereka. Jelaskan kepada masyarakat. Biar masyarakat tahu dan tidak tertipu dengan tipu daya mereka. Karena di belakang mereka adalah orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud. Ingat, Syiah, sejarahnya Syiah. Siapa yang membuat? Ibnu Sabah, seorang Yahud. Dia yang telah mati-matian memperjuangkan Syiah dan dialah orang yang mempelopori Syiah dengan mengatakan di hadapan Ali antal ilah, kamu itu Tuhan. Tapi kemudian Ali ketika dipuji seperti itu bukannya bangga. Kemudian dia menyuruh untuk membakar orang-orang yang telah menuhankan dia. Wallahu a'lam. Ya, syukur sabar kalafik. Dan kita akan terima satu penelpon terakhir sebelum kita menutup pertemuan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Bapak? Ustaz Arif di Singapura Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gini Ustaz, saya di kita di Indonesia yang sering mengkeramatkan kuburan atau memperingati hari kematian seperti 40 hari atau 100 hari dan mengadakan tahlilan itu apakah termasuk ajaran Syiah? Iya. Yeah. Nah, gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah Wala la hawla wa eh, Tentang ajaran itu memanglah la Tidak diaukan lagi bahwa Salah satu keyakinan mereka adalah ta'zim kepada kuburan Jadi mereka itu salah satu pemahaman keyakinan mereka adalah ta'zimul kubur Mengagungkan kuburan Kuburiyun Ya, mereka kubur sampai saya pernah mendengar sebuah rekaman tentang bagaimana memujinya mereka kepada Abu Lu'lu'ah yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an yang kuburan mereka diagung-agungkan sampai kemudian mereka mengatakan Allahumma ghfirlahu warhamhu ya ya Allah ampunilah orang ini ampunilah orang ini kemudian juga rahmatilah orang ini dia adalah salah satu daripada aulia Allah ya dia sampai demikian ya sampai meminta-minta apalagi Syiah Ismailiyah ini Syiah yang paling jauh di antara Syiah-Syiah. Mereka lebih dekat daripada pemahaman-pemahaman tasawuf yang mereka suka datang ke kuburan, meminta-minta di kuburan, kemudian juga tawaf di kuburan, meminta barakah dan lain sebagainya. Mereka adalah para penyembah-penyembah kubur, ta'zimul kubur. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini mereka tasabuh dengan siah. Ya. Orang kalau sudah ta'zimul kubur mendahulukan orang-orang mati, mengagungkan orang-orang mati dan lain sebagainya, maka ini termasuk ta'zimul kubur. Dan para ulama mengatakan mereka adalah kuburiyun, orang-orang para penyembah kubur. Kita boleh datang ke kuburan, tapi bukan untuk meminta-minta di kuburan kita disuruh datang ke kuburan adalah untuk dalam rangka berziarah sebagaimana Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innahu tudzakirukumul akhirah ya? aku larang kalian ziarah kubur namun sekarang silahkan aku izinkan kalian untuk berziarah tapi itu semua adalah untuk kalian mengingat kematian bukan untuk meminta tabarruk apalagi kemudian meminta-minta sesuatu di situ Bahkan kalau sampai kemudian diyakini bahwa sahibul kubur orang yang ada di kuburan itu diyakini mereka yang mendatangkan manfaat dan madarat, maka ini hukumnya syirkul akbar, syirik besar. Ya. Tapi kalau hanya umpamanya diyakini bahwa mereka hanya istilahnya e, menjadikan sebab terkabulnya doa adalah di kuburan orang saleh, maka ini bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf. Menjadikan sebab malai sebab Ya. Kemudian kalau dia sampai menjadikan perantara antara hal, hamba dan Allah, menjadikan perantara peribadatan mereka ya untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka, maka ini pun syirkul akbar. Karena ini apa? Telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Dan sangat jauh dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun acara-acara yang ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Adapun acara-acara yang tadi Bapak sebutkan, ya Bapak sebutkan yang uh, sekian kali ya, seminggu atau seratus hari dan lain sebagainya, maka ini mirip dengan ajaran mereka. Ya Allah a'lam. Ya, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Humair yang sudah hadir di Studio 1 Radio FM mengenai kajian itu membongkar makar Syiah dan semoga apa yang kita dapatkan bisa memberikan faedah dan juga manfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah menjauhkan diri kita semuanya dari pemahaman ini.